Qala rahimahullah bab tafsir tauhid. Masalahnya sudah ya? Tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Artinya bagi tambahan penjelasan apa yang kamu yang kita sampaikan pada bab yang lalu dakwah ila tauhid. Nah, apa yang kita sampaikan? Apa tauhid itu? Nah. Qala wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu. Inna 'adaba rabbika kana mahzura." Mereka yang mereka itu yang mereka seru selain Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu Mereka mencari jalan kepada Rob mereka siapa yang paling dekat. Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut adabnya. Sungguh adab Robmu itu sangat tak adalah sesuatu yang ditakutkan. Ulaik ini hamba-hamba yang soleh. Nah, Alladina yad'un. Ini yad'un kembalinya kepada kaum musyrikin. Fa'ilnya, wawnya itu kembali kepada musyrikin. Ia bertahun ini kembalinya fa'ilnya kepada ulaik. Kembalinya kepada ulaik. Ya bertahuna ila rabbihimul wasilah. Ayuhum, ayuhum ini kembali kepada ulaik. Yaitu orang-orang yang mereka seru. Yang diseru oleh orang-orang musyrikin. Dari satu ayat ini membantah semua sekian enam dalil mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrikin di zaman turunnya Al-Qur'an ini menyembah patung, menyembah berhala. Ya. Menunjukkan bahwa mereka yang berbuat syirik itu di zaman itu tidak hanya menyembah patung benda mati. Ya, tapi mereka lambangkan benda patung-patung itu sebagai wujud roh orang orang-orang soleh. Yang mereka itu tentu apa? Ya betul aku ila rabbihimul wasilah. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu. Nah, itu maksud di antara ayat yang penting ya, untuk yang punya semangat menghafal ya. Nah. Itu satu. Dalil yang pertama wa qawlihi yang kedua kemudian dalil berikutnya wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, illalladzi fatarani kecuali yang telah menciptakan aku karena sungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku wa qawlihi takhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun mereka mengangkat menjadikan ahbar ulama-ulama dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob sebagai tandingan dari Allah bagi Allah Subhanahu wa taala. Arbab min dunillah. Ya, rob rob selain selain Allah. Dalam hal apa? Mereka menjadikan nah ulama-ulama itu sebagai rob. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah lalu diikuti oleh pengikutnya. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka ikut ikuti. Nah, itu menjadikan ahbar dan ruhban sebagai Rabb selain Allah. Karena untuk menghalalkan hukum itu di tangan di tangan Allah. Innal hukmu illa lillah. Dari sini para ulama mengatakan tauhid rubnam, tauhid yang kata mereka tauhid hakimiyah, ya, itu sebetulnya masuk berada di bawah tauhid rububiyah. Karena yang ber, ber, ber nah, berwenang artinya yang yang satu-satunya menetapkan hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid hukmiyah menurut istilah mereka itu adalah tauhid rububiyah. Termasuk kekuasaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawlihi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladziina amanu ashaddu hubban lillah. Ayat-ayat ini antum lihat di dalam yang punya kitab. Nah, dalam bab khauf minasyirik dalam bab khauf syirik. Antum lihat di bawah dalam catatan kaki. Itu beliau memasukkan ya membeda, eh, menyebutkan oh bukan. Baik, mana dia? Manfaat tauhid ya. Nah, da, dakwah tauhid, dakwah ila tauhid. Nah. Dakwah ila tauhid. Beliau menyebutkan beberapa bagian-bagian tentang apa namanya? Tentang syirik. La ilaha illallah man haqqaqa tauhid dakhala jannah nah iya nah al khauf min asyrik bab al khauf min asyrik bab al khauf min asyrik itu disebutkan tentang jenis-jenis syirik nah beliau di sini menyebutkan beberapa di antaranya dalam bentuk ya menerangkan kepada kita ayat-ayat ini eh, yang ada bentuk barak ya, kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah kemudian syirkut ta'ah yang kalau di atas boleh kita katakan syirkut dakwah syirik dalam berdoa yang kedua syirik dalam hal yakni apa namanya nah kalau Nabi ini barak yakni al-wala wal barak kemudian surat al barak itu halu itu syirkut ta'ah Kemudian dalam surah Al-Baqarah waladina amanu asyaddu hubban lillah syirkul fil mahabbah. Syirik fil mahabbah. Apa maksudnya? Nanti kita bahas. Wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala harrama harma amaluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, mengingkari, memusuhi, maka terjaga hartanya, darahnya dan perhitungannya di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa syarhu hadhihi tarjumah ma ba'daha minal abwab. Nah, syarah bab ini, judul ini, nah, itu nanti di dalam bab-bab berikutnya. Tapi insya Allah kepada kesempatan yang akan datang kita nah, sebutkan juga nanti kenapa Syekh menyebutkan kalimat ini dengan apa namanya masukkan ayat-ayat ini dalam sebagai dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ila Itu dulu insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu